Mitra bisnis, ada satu kata menarik yang dikenalkan oleh Seth Godin pada bukunya The Icarus Deception. Kami waza di K A M I W A Z A. Kami wasa ini tidak ada terjemahan pasnya, tetapi kalau dibuat sederhana katanya seperti dewa, seperti dewa. Artinya apa? Artinya the purity of doing properly without self consciousness when action and our heart become one. The spirit and the action ya, is what we are. Jadi kita itu menjadi satu antara tindakan kita karena apa yang kita lakukan dengan hati kita, dengan jiwa kita bergerak menjadi satu. Seperti kalau Anda lihat orang pelari olimpiade pemenang yang sedang lari lomba 100 meter hanya dalam 3 detik lebih. Wah, semua semangat mengalir dengan begitu bagus ya. Ketika kita hanyut dengan pekerjaan kita dan kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat orang yang mengerjakan sesuatu dengan begitu sempurna sehingga kita merasa tidak mungkin diperbaiki lagi karena itulah yang terbaik, itulah yang sudah seperti dewa. Hanyut, menyatu perbuatan kita secara fisik dan hati kita menjadi satu perilaku yang kalau Anda lihat mengalir dengan luar biasa disebut kami waza. Nah, Seth Godin bilang, kalau kita mampu mencapai titik kami wasa, tidak peduli apapun yang Anda lakukan, melukis, menulis, membaca puisi, membuat film, berbisnis, menawarkan produk, berjualan, semuanya akan tercapai dengan sangat hebat. Tugas kita adalah mendidik hati kita, jiwa kita, diri kita sendiri untuk memberikan 100% total yang ada di dalam kita untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Hasilnya sukses atau gagal itu urusan yang kedua, tetapi ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, dengan sepenuh jiwa, maka kita sudah mencapai titik kami waza Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan bisnis wisdom sukses selalu untuk Anda.